ekstrim. Nah, iya. Malaikat mati ya lancar ae. Mergo nak nganti kok eda iku semua malaikat, wong biasa ora ngarama. Malai akhirnya ma, ulama dhewe teristihad dene. Akhirnya jenenge istihad dari malaikat rahmat ra bakal mlebu omah sing ana omahe. Dari ulama sufi protes. wa rahmati wasat kulese. Ora ana wong ra rahmat, ora ana asune, ora ana asune tetep rahmat. Wis. Ya, Mau kan ulama nafsiri malaikat azab toh. Malaikat azab, malaikat mati jelas ana surillah masuk. Jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune. Nah malaikat azab lancar, malaikat mati gak apa? Lancar. <laughs> Tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk itu tentang. Apa pepe ana asune terserah mati rahmate pangeran? Ya tetep ngono kan jawabannya. <laughs> Nyatane wong duwe ya kelar mangan, berarti untuk rahmat. Gitu. Ya kelar ngombe. <laughs> Akhirnya ulama-ulama sufi sama ngaji tentang hikam tentang ihya. Itu bahasa kinaya. Jadi Nabi ngedikan gitu bahasa kinaya. Baitan murad dan bihi al qalbu. Ini kalau cerita istihad. Baitan murad dan bihi al qalbu ati. Terus kalbun murad dan bihi atoma. Au suratun murid dan bihi al khoyali. Jadi malaikat itu tidak masuk hati, di mana hati itu ada mental tomat kepengen barang hewan Atau mental koyali. Senengannya berimajinasi, berfan. Ulama sufi, panjang wong istihad tak pek menang-menangi dewi. Pak, ngerti pendapat pasti dia lah. Jenenge wong istihad jen. Mau pendapat pasti mungkin anak apal koran tak baca ayat. Alasannya nganggo ayat waktu alaihim nabi allazi atainahu ayatina kominha fat bahu seton fakana nawa minal hawi Walau sih la rafa'na biha. Walakin nahu akhlada ilal ardi wataba terus Terusannya seperti fama salhu kama salil kalbi intahmil alaiyal hak al tatruk hunopo ya Wong alim sing ra iso nglakoni Iku wong-wong alim sing ngrasa abadi ning bumi iku kaya asu. Kama salil kalbi. Lah asu iku piye intahmil alaiyal hak au tatruk yal. Mbok sentak yo ya melet, ora mbok sentak yo ya melet selama anak siri toma. Asu itu di penyakit apa? Toma. Jadi ulama sufi dengan maksudnya asu ning toh iku to toma. Jadi uang Islam iku atine arah di digoni malaikat, nak ini di mental toma. Mohon sani sampean cek sapi ini nopo gaya bebas. <laughs> Lho lo saya tidak dalam konteks saya sekuler atau modern tidak Saya ngaji mahali, ngaji wahab, jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan, panjang mergo murah murah perkara bid'ah mboten. <laughs> mboten perkara aneh-aneh mboten. Saya punya akurasi ilmiah teng dene mazhab fikih, sampean maca teng Al-Mazhabul Arba'ah napa teng Mahali, teng enak wonten keterangane. Dari Imam Malik asun hadis Ngoten, Zaman kowe ngaji nggih. Ngaji ngaji to. Ngoten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu Ida walago. Nak dilak. wes dilak disebut ada. Loh ini kan dua dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Nggih nggih to nggih. Sampeyan ditembak Mustafa gelem nak didilat ora? Gelem. Terus ada, ada itu ada ngombe. Jogan kena telek utawa garasi, mungkin rambut umbah. Tapi nak ada ngombe mana ada telek, debu ya sampean umbah. Kalau gitu udah harus se ekstrim itu gitu lah. Artinya macam ada ya pantas itu. Orang kudu asu dari bayangannya orang kudu asu. Umpama pas iku sing dilat pitik atau kebun abilah eh berdilat kebun bah itu gue Ini mboten kira-kira. Lah Nih, nanti gue alim ben pengalaman. <laughs> Nah, mulane niki Imam Suyuti tetep wani nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab ku jamake kalbun. Artine napa? Asu. Cara wong Syafi'iyah, cara kiye jujuran sira wani. Kalbun wis pantangan, nek kalbun. Tapi Imam Suyuti tetep nyantokna minal kilab. Niki Imam Suyuti lho. Minal ah, kalbun, ya kalbun, kalbun asli. Ya karena memang nggak ada kesepakatan kalau anjing itu najis. Ya, terus tahu-tahu ada Safiyah, bukan Imam Syafi'i. Safiyah itu orang-orang Safi itu anti sama anti. Ya karena dihukumi najis. Ya, itu jenis ijtihad. Jadi Imam Malik menitik beratkan pada dilat ada. Dan dilat ada itu memang ekstrim. Imam Syafi'i boten. Nak dilate wae najis, tiannya gemelok Jadi masalah istihad itu panjang repot. Jadi kasusnya ten, masalah istihad. Sing jelas, apapun bedanya ulama itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Sehingga Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilah wama alam tum minal jawarihin Muka mukalibin hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah berkarakter kayak anjing, artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begitu. Yang namanya kepolisian, narkoba, atau apa saja itu tidak bisa mungkiri makhluk jenis apa? Sama sepuluhan kucing basari ra itu. Masa rumah sepuluh tahun itu menyolong iwa kan. Lawan <laughs> Islam lebih hyper ambek kucing. Ngajen nasibnya kucing apik. itu dari Nabi kucing turu ning sajadah, sajadah digunting demi napa? Kucing. Tapi wong pancen karek anut ini. Padahal ceritane asu ya ora kurang terhormat. Asabul kafi di rumah tan sitok nggih napa? Asu. Tapi cerita itu ndak ndak mengurangi. Ciri nak asu wae wong dolim. Mana putih-putih yang ke daerah santri ya nasu nih, ke daerah apa kan? Nasu. Ya pun saat ini pun pun ngoten, ya kudu kalau ngono, tahu-tahu begitu. Sampai manis spekulasi dari kiai rumah tasu. <laughs> Nara berani kiai asu. Mau ngurang rumah tasu wes berani oke ya. <laughs> Tapi yang jelas asu itu dipakai dua kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui, tapi watak tomak ya diakui. Itu tadi wasu alaihim nasalladina apa? Atena wa ayatina fansal khominha fa'at bau pada fa'kana apa? minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famataluhu kama salil kalbi mil alaihi alhas atau tatruhu napa Nah, jadi cerita mazhab fikih itu ngoten niku tentang asu. Dan nah, ini secara fikih ngoten niku. Jadi hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa halal. Ini ku zaman kuno nu tiang nak ngejar kidang ini menyuruh anjing kan ngejar. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh guru ini sudah terlah Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu an anjing. Jadi zaman rasa takut, najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampai di ya ujung ini ketika dihukumi suci apa ora mbok basuh ki po tenung jenis didilat asli ki ya mbok basuh kaya sampean ape ngombe gelasem didilat kebo terus didilat tapi kira-kira mbok basuh riyen mbok basuh ngaku ngombe cara seperti apa-apa rugen <laughs> tak am Pak basuh <laughs> ki orang kebo ora usah kebo Dadi wonten niku biasa mawon wong berlebihan Mukalibin kang wis menganjing sing wis laku asu halon muka libin iku hal mingkal labtul kalba bitasdid kalab tu kus ngelepas kaya asu ingsun al kalba ing asu bitasdid e arsal tuhu ala saidi tegese wis ngelepas ingsun hu ing kalbu ala saidi ing atase buruan na hunna. kang mulang siro kabe hunna ing kilab lafat limu hunna halon tadi hal bindomiri muka mukalibin Sangking kali domir mukali. Etu adibuna hunna. Tegese wis mulang sira kabeh hunna ing kilap. Mimma alamakum Allah. Mimma saking perkara alam akan mulang kuming sira kabeh sapa apa apa. Min ada di sangking pira-pira tata kramane peburuan. Jadi wow, hewan sing halal lu kali gitu cara syariat. Hewan sing disembelih kalian hewan yang dibunuh atau dimatikan oleh hewan pemburu yang sudah dilah dilatih. Jadi itu zaman periode kuno itu, misalnya berburu kidal nopo berburu bibes nopo berburu nopo banteng ini, ngongkon asu kan buru. Mungkin nak dipateni mati gitu ya tetap hal. Nah, Sana ini lo cerita oke, oke murni. Terus wong pertanyaan mulai. Nak ketepil sebudi ya. Nak bedil jas budi. Ulo gak ada paman tentang bedil ya. mati ya tetap dipangan. Dari alasannya Kan dulu itu memang gitu. gitu. Jadi misalnya kidang, cara fakir macam kan halal. Kidang sampean panah, terus mati. Cara fakir apa? Halal kan gitu. Meskipun ras sempat disembel. Nah, saya kira anaknya kan gak panah. Bedil. Ini ya, bedil angin. Ya, tembak. Nah, cara sampean halal tuh. Bedil angin. Mati. Nah, cara gue gitu. mati loh. <laughs> Manuel langsung mati halal. Lho ora cerita ilmu. Halal. Halal. Ya <laughs> udah betul nama angkat. <laughs> Oh, halal bedil rata-rata nak kiai Jawa niku khilaf alasane ngeten wonten kiai sing darani iku haram mergo tumpul artinya tumpul itu gak landep dari kiai darani ukuran landep itu apa ra tembus <laughs> jadi kiai sing darani ra landep ya cara ya lucu eh mergo ukuran landep itu apa Nah <laughs> barang tembus apa barang landep ya lucu <laughs> Tapi terus akhirnya walhasil Ki Jawa nganti saiki hilang. Nah, mereka darani orang halal darani nah, nah, cara kiai kula lucu. Wong bakat ngene wis kelar nyate. nyate nak karwan khas. Mesti ra kelar nyate. Ora kelar tuku yak pitik. Jadilah ya lah kiai-kiai sing ngilafno ngoten jen kiai-kiai sing ngijek di hobi bakas-bakas sing sepele-sepele. Berarti Cara kiai kula nak dari mesti wong bagas niku ora tau napa. Nah, uripe gak makmur. <laughs> Jadi ora diapati fikih, tapi sosial masyarakatnya Mereka ge nyata ge. Sama nak ngaji kita fikih atau ngaji muin wah. Itu ulama tertentu sampai masalah-masalah cilik-cilik dibakas.